Namun banyak dari manusia yang terjatuh dalam penyimpangan. Sebelum kita melanjutkan kita mengulangi terlebih dahulu apa yang telah kita jelaskan dari tiga prinsip. Prinsip yang pertama ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua Fadal. Lupa. Ha. Al-istima' fiddin bersatu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di antara kesempurnaan ijtima' di dalam agama Allah adalah mendengar dan taat kepada penguasa. Lalu kemudian beliau berkata rahimahullah taala, "Tsumma sara hadzal aslu لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به Kemudian prinsip ini menjadi sesuatu yang tidak dikenal oleh mayoritas mereka yang mengaku berilmu. Mereka tidak mengetahuinya. Apalagi untuk mengamalkan. yang dikenal oleh masyarakat bahwa yang namanya pejuang Islam yang namanya mujahid adalah yang dikenal frontal melawan pemerintah dengan mengatasnamakan menyuarakan hak-hak rakyat Lalu kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Seorang yang melakukan pemberontakan mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad fisabilillah dianggap oleh kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dari kalangan khawarij yang berpenampilan seolah-olah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka melupakan prinsip ini. Tidak dikenal oleh mereka. Adanya istilah ketaatan kepada penguasa. Lalu mereka menyebarkan syubhat dan talbisat dengan mengatakan bahwa yang wajib ditaati itu apabila penguasa itu saleh Adapun jika penguasa tersebut penguasa yang zalim maka tidak wajib ditaati. Harus dilawan. Meskipun harus dengan kekerasan. Mereka lupa dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk taat kepada penguasa meskipun penguasa yang zalim Bahkan ini termasuk di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah kewajiban taat kepada imam barran kana au fajiran baik imam itu saleh atau imam tersebut zalim fajir dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan bayana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala sam'i wa ta'ah yusri wal usri wal manshati wal makrah wa ala atharatin alaina wa alla nunazi' al amra ahlah illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Baik dalam keadaan mudah atau dalam keadaan sulit. Dalam keadaan bersemangat atau dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan mereka merampas hak-hak kita sebagai rakyat. Dan tidak diperbolehkan kita melepaskan bayat kita dari mereka kecuali apabila kalian melihat kufuran bawahan kekufuran yang nyata yang kalian memiliki hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ibn Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kariha min amirihi syai'an falyasbir فإنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية Barang siapa yang melihat sesuatu berupa penyimpangan dari pemimpinnya, dari penguasanya, maka hendaknya dia bersabar. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak berbaiat kepada penguasanya, maka dia mati seperti mati jahiliyah yang tidak memiliki imam yakni terjatuh ke dalam dosa besar dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum satarawna ba'di atharah wa umuran tunkirunaha Kalian akan melihat setelah aku adanya penguasa-penguasa yang mengambil merampas hak-hak rakyatnya dan perkara-perkara mungkar yang akan kalian saksikan. Lalu kemudian di antara sahabat bertanya, apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Addul haqqa alladhi alaikum wasalullaha haqqakum." Tunaikan kewajiban kalian sebagai rakyat kepada penguasanya. Adapun hak-hak kalian yang diambil, bersabar dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan سيكون بعد أئمة لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس akan muncul setelahku para pemimpin yang mereka tidak mengambil sunnahku tidak terbimbing dengan bimbinganku dan yang akan memimpin mereka adalah orang-orang yang hati-hati mereka berhati syaitan dalam jasad manusia hatinya hati syaitan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah apa yang kau perintahkan apabila salah seorang kami mendapati hal tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam isma' wa ati' wa in duriba dhahruka wa ukhida maluk tetap mendengar dan taat kepada penguasamu meskipun punggungmu dipukul hartamu dirampas kewajiban untuk taat merupakan prinsip di antara prinsip Islam namun mereka yang menisbahkan diri mereka kepada ilmu yang dianggap oleh mereka sebagai ulama, sebagai mujahid adalah yang berjalan di atas prinsip khawarij yang melakukan pemberontakan kepada penguasa yang berani mengatakan bahwa presiden ini kafir, tagut, beserta jajarannya seluruhnya yang ada di pemerintahan seluruhnya tawarid, Tawud berarti kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya. Kalau halal darahnya maka dimanapun engkau menemui mereka bunuh. Keyakinan khawarij yang batil ini ditanamkan kepada sebagian orang-orang jahil dari para pemuda yang bersemangat untuk berislam namun menyimpang jalannya bertemu dengan kaum khawarij sehingga mereka menganggap bahwa jihad itu adalah ketika engkau melihat polisi sedang mengatur lalu lintas kamu datang langsung dor gitu tembak Hah? lalu mengamalkan hadis-hadis tidak pada tempatnya la yajtami'u kafirun wa qatiluhu fin nari abadan tidak berkumpul orang kafir dan yang membunuhnya di dalam neraka sama sekali selama-lamanya maksudnya yang polisi itu kafir dianya pembunuh kafir berarti yang kafir dalam neraka dia masuk ke dalam al-jannah bawa bom masuk ke tengah-tengah masjid para polisi bersiap-siap untuk mengerjakan salatul jum'ah lalu diledakkan dianggap itulah jihad fisabilillah Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah Orang semacam Usama bin Laden dianggap sebagai mujahid Aiman al-Zawahiri dianggap sebagai mujahid Abu Bakar Ba'asyir dianggap sebagai penjuang Islam. Padahal mereka lah yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Apabila mereka berjalan di atas prinsip khawarij dan meninggal di atas prinsip khawarij, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang khawarij kilabun nar kilabun nar syarbu qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin man qataluh seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit sebaik-baik yang terbunuh adalah yang dibunuh di tangan mereka kaum khawarij ISIS Daesh atau yang mereka sebut diri mereka dengan Daulatul Islamiyah dianggap sebagai pejuang penegak syariat Islam padahal mereka adalah seburuk-buruk makhluk mereka lah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna Maukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Yaitu mereka yang sesat dalam beramal. Namun mereka menyangka bahwa mereka lah orang yang paling berbuat baik. Paling banyak melakukan amal saleh. Maka hendaknya kita berhati-hati dari kelompok-kelompok semacam ini yang keluar dari prinsip taat kepada penguasa. Kemudian beliau berkata, rahimahullah taala al-aslur rabi' prinsip yang keempat. Bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbah bihim wa laysa minhum. Penjelasan tentang ilmu dan ulama penjelasan tentang fikih dan para fuqaha dan penjelasan tentang orang-orang yang menyerupakan diri mereka dengan para ulama namun dia bukanlah dari para ulama ini ma'asyiral ikhwa rahimakumullah juga termasuk prinsip di dalam Islam yaitu mengetahui siapa para ulama ulamaul haq ulama yang membimbing umat kepada kebenaran kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Apa yang dimaksud ilmu? Lalu siapakah yang disebut sebagai ulama? Apa yang dimaksud fikih? Siapakah yang disebut sebagai fuqaha? Lalu menjelaskan siapa dari mereka yang menisbatkan diri mereka sebagai ulama namun mereka bukanlah dari al-ulama yang pertama tentang ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah al-ilmu syar'i. Setiap dalil dari kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang menerangkan tentang ilmu dan keutamaan ilmu maka yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu syar'i. I tidak diarahkan kepada ilmu dunia kecuali apabila ilmu tersebut disandarkan kepada ilmu tertentu misalnya ilmu tibbi ilmu kedokteran ilmu handasati ilmu tentang handasah teknik mesin dan yang lain sebagainya ilmu kimia, ilmu fisika dan seterusnya, ilmu hisab. Itu apabila disandarkan kepada satu cabang ilmu tertentu. Namun apabila disebutkan secara umum, secara mutlak, al-ilmu maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Jika disebutkan keutamaannya di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Nabi Alaihi Wasallam, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi al-ilm. Yang diberi ilmu beberapa derajat. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka dia akan difahamkan tentang agamanya. Al-fiqhu fid din. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, yakni ilmu syar'i. I sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju al jannah apa yang dimaksud ilmu syar'i yaitu ilmu kitab was sunnah al ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الفق بين الرسول وبين قول فقيه ilmu itu adalah qala Allah qala Rasul qala sahaba berkata para sahabat hum ulul irfan mereka adalah ulul irfan ahlul ma'rifah mal ilmu nasbaka lil khilaf safahatan baina ar-rasul wa baina ra'yi fulani bukan ilmu ketika engkau memperbandingkan antara ucapan Rasul dengan pendapat seseorang. Jadi ilmu itu adalah qaulullah, qaulur Rasul, qaulus sahabah. Diriwayatkan pula dari perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Kullul ulumi siwa al-Qur'ani mashghalah, illa al-hadits wa illa al-fiqh fi dini والعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك siwa dzaka setiap ilmu selain dari Al-Qur'an itu menyibukkan melalaikan kecuali belajar hadis mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang terdapat di dalamnya haddatsana sanad Al-Quran was sunnah selain dari itu adalah waswas syaitan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah adalah mempelajari ilmu kalam mempelajari filsafat mempelajari ilmu-ilmu yang memudaratkan ilmu perdukunan ilmu sihir dan ilmu yang lain yang memalingkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka yang berjalan di atas prinsip ini yang mempelajari al-ilmu syar'i dan mereka menekuninya sehingga mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan istimbatul ahkam mampu memahami berbagai permasalahan-permasalahan hukum dalam menghadapi berbagai perkara-perkara yang terjadi dari ahkam syariah. Mereka diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab berbagai macam problematika umat. Termasuk perkara-perkara nawazil hukum-hukum kontemporer dengan ilmu yang mereka kuasai dari Al-Quran was Sunnah dengan pemahaman as-salafus salih mereka mampu memberi solusi mengarahkan umat kepada kebaikan mereka inilah para ulama' Mereka inilah yang senantiasa mengarahkan umat ini kepada al-haq. Wajib bagi kita mengenal mereka. Mengenal para ulama kita. Yang kita diperintahkan untuk bertanya kepada mereka dalam perkara-perkara yang kita tidak mengetahuinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Bertanyalah kalian kepada ahlu zikr, ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amr minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ini kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Al-Allamah As-Sa'di qaidatun adabiyyah kaidah adat dalam menghadapi berbagai macam permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat jangan dikembalikan kepada keumuman manusia. Kembalikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kembalikan kepada ulil amri yaitu al-ulama. Merekalah yang mampu memberi solusi, memberi jawaban dari berbagai macam permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Kenali siapa para ulama itu. Dan ketahui pula bahwa di antara manusia ada yang menisbatkan dirinya sebagai alim atau ada yang bergaya sehingga orang-orang menyangka bahwa dia termasuk alim ulama falaisa minhum dan bukan termasuk dari mereka ini juga harus difahami sehingga kita sebagai seorang muslim mengenal siapa ulama kita dan siapa yang al mutasyabbihuna bihim walaisu minhum orang-orang yang menyamar jadi ulama' namun bukan dari kalangan ulama. Lalu bagaimana cara kita menilai bahwa fulan alim minal ulama? Adapun si Alan ini bukan alim minal ulama. Ini penting. Agar kemudian tidak setiap orang yang disandarkan kepadanya sebutan alim bahwa dia benar dari kalangan alim al ulama ya seperti misalnya Yahya al-Hajuri Yahya al-Hajuri dengan bangganya dia mengatakan dirinya anak alim anak alim namun sayang sekali para ulama tidak mengakui dia sebagai seorang alim. Sebaliknya di antara para ulama dengan kerendahan hati mereka, dengan sifat tawadhu yang ada pada mereka, menangis kalau ada yang mengatakan dia alim. Dan berusaha untuk berlepas diri dan menganggap dirinya bukanlah dari kalangan ulama. Namun para ulama tetap saja menganggap dia alim ulama. al Albani rahimahullah ketika beliau dipuji dalam salah satu muhadarah beliau moderatornya memuji menyebutkan sifat-sifat yang menunjukkan bahwa beliau seorang alim dan hak beliau seorang alim imam min al-a'immah Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Namun beliau tidak rela untuk dinisbahkan kepadanya alim. Kata beliau innama ana talibul ilm. Saya ini hanya seorang penuntut ilmu. Saya ini hanya seorang penuntut ilmu. Lalu beliau menukilkan ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau diberi pujian beliau mengatakan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun Ya Allah jangan engkau menghukumi aku dengan apa yang mereka ucapkan Jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka Ampuni aku ya Allah dari hal-hal yang mereka tidak mengetahui العلامة ربيع بن هذا المدخلي حفظه الله وعفاه عن كل سوء ومكروه إمام الجرح والتعديل berdasarkan persaksian para ulama persaksian guru beliau Al-Albani rahimahullah taala persaksian Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna rahimahullah bahkan beliau mengatakan inna syaikha Rabi'an alladhi adinullah bihi anna syaikha Rabi'an mujaddid fil qarni rabi ashar fil jarh wa ta'dil yang aku yakini bahwa Syekh Rabi' adalah seorang mujaddid di masa ini pada abad yang ke-14 ini dalam al-jarah wa ta'dil. Namun ketika beliau dipuji, beliau tidak ridha. Beliau mengatakan innama ana talibul ilm. Bahkan beliau mengatakan ana tuwailul ilm. Penuntut ilmu. Al-Allamah Al-Jabiri hafizahullah taala demikian pula ketika beliau melakukan perjalanan ziarah ke negeri Yaman beliau di, di dalam salah satu muhadarah beliau menangis akan tetapi mereka lah para ulama yang berhak menilai ulama adalah ulama bukan seorang yang terkagum-kagum melihat ada seorang yang dia terkagum-kagum dengan ilmunya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Masya Allah fulan hafal Quran hafal 10 qiraah Masya Allah 10 qiraah Masya Allah fulan hafal kutubus sittah saya juga sih hafal kutubus sita. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, nama Majah. Isinya nggak hafal. Nah, tapi ada yang senang kalau ada orang yang memujinya, masya Allah semakin bangga dia. Tidak ada yang masuk ke maktabah Syekh Mukbil kecuali fulan khusus diistimewakan. Nah, tidak ada seorang pun di Indonesia ini yang berhak untuk digelari sebagai seorang alim kecuali fulan. Perwaidnya masya Allah. Yang muji siapa? Ahli Facebook. Para Facebooker, Facebooker ini ya yang nggak ada kerjaan ini ya tahunya ya itu ya apa yang dia dengar disebarkan apa yang dia lihat disebarkan kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditha bi kulli Cukup seorang itu berdusta ketika dia memberitakan semua apa yang dia dengarkan. Maka ini bukan penilaian yang teranggap Masya Allah si fulan itu belajar kepada ulama. Ya. Bahkan dipercaya oleh Syekh Saleh Fauzan untuk mengajar di ma'hadnya. Masya Allah. Dan berbagai macam pujian-pujian yang tidak berarti. Ya. Oleh karena itu, pujian dari awam pujian dari al-mubtadi'una fi talabil ilm ghairu mu'tabar. Tidak teranggap. Yang berhak menilai fulan alim adalah ulama. Taib. Kalau diserahkan kepada siapa saja dari kaum muslimin dengan bermodalkan sorban di atas kepala, jenggot lebat, hidung mancung, alim syekh ya telah bermunculan berbagai macam jenis masyayikh yang dianggap sebagai ulama ulama jadi-jadian kalau meminjam istilah Syekh Ubaid hafizahullah syuyukhul faja'ah nah, tiba-tiba jadi syekh sebelumnya enggak dikenal syuyukhul faja'ah Syekh jadi-jadian. Yang berhak menilai ulama, masyarul ikhwa rahimakumullah. Kata Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Awasim wal Qawasim beliau mengatakan la ya'riful ulama illa man huwa minhum wa la ya'riful fadla li ahli al-fadl illa dhawul fadl tidak ada yang mengenal ulama bahwa bahwa mereka ini ulama kecuali dari kalangan para ulama. Tidak ada yang mengetahui sebuah keutamaan bagi orang yang memiliki keutamaan itu kecuali yang ahli yang punya keahlian yang sama, iya kan? Siapa yang berhak menilai bahwa es dawet buatan si fulan ini bagus. Betul-betul orang ini berarti ahli ini. Yang ahlinya juga ahli dawet. Siapa yang berhak menilai orang ini bagus? Cara membuat ketopraknya kecuali ahli ketoprak. Hah? Siapa yang berhak menilai bahwa si fulan ini ahli dalam bidang kedokteran kecuali para dokter. Kalau yang bukan ahlinya kadang-kadang berlebihan dalam memberi penilaian. Jadi kembalikan pada para ulama, mereka lah yang menilai. Agar kita bisa membedakan mana yang benar-benar ulama, mana yang al-mutasyabbihuna bihim walaysu minhum. Yang menyerupakan diri dengan para ulama dan mereka bukanlah dari kalangan para ulama. Bukanlah tanda para ulama ketika seorang duduk di hadapan seorang alim. Belum tentu. Wasil bin Atta, siapa Wasil bin Atta? Hah? Yang pernah berguru kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Namun tidak menempuh jalannya, tidak berjalan di atas bimbingannya. Dia nyeleneh sendiri membuat firqah sendiri al-mu'tazilah innama yuqaddisul insanu amalah yang menyucikan seorang itu amalannya bukan syekhnya apa yang diamalkan kalau berjalan di atas sunnah maka dia akan disucikan dengan amalannya adapun kalau dia menyimpang meskipun dia hidup di tengah Makkah dia hidup di Al-Madinah Nabawiyah atau hidup di samping seorang alim tidak akan bermanfaat yang menyucikan seorang adalah amalan ketika seorang menyimpang seorang terjatuh dalam kesesatan yang wajib adalah rujuk ilal haq kembali kepada al-haq Lalu kata beliau waqad bayyana Allah taala hadzal asla fi awwal surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan prinsip ini pada awal surah Al-Baqarah. Min qawlihi dari firman Allah Subhanahu wa taala ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu عليكم Wahai Bani Israel ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian ila qawlihi qabla dhikri Ibrahim salam sampai kepada firman-Nya sebelum menyebut tentang Ibrahim alaihissalam ya Bani Israel al-ayah al-ayah yang dimaksud oleh beliau dari menyebutkan suratul Baqarah yang menjelaskan tentang Bani Israel dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka tentang nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan Allah Azza wa memerintahkan kepada mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Bani Israel benar-benar mengetahui beliau sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka benar-benar mengetahui berdasarkan apa yang mereka ketahui dari Taurat dan nabi-nabi yang diutus ke tengah-tengah mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi mereka untuk mengikuti Rasulullah. Itulah ilmu yang mereka ketahui, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Yang wajib adalah mengikutinya. Berjalan di atas bimbingannya dengan masuk ke dalam Islam. Wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnah dan semakin menambah kejelasan tentang hal ini apa yang dijelaskan di dalam sunnah fi hadha min al kalam al kathir al bayyin al wadih lil ammi al balid ya tentang hal ini banyak sekali penjelasan dari sunnah yang terang yang dapat diketahui oleh seorang yang bodoh dari kalangan awam yaitu hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ilmu, tentang keutamaan ilmu dan kewajiban berjalan di atas ilmu. Kewajiban untuk mengetahui siapa para ulama yang wajib bagi kita untuk memuliakan mereka, mengikuti bimbingannya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al ulama warathatul anbiya para ulama itu pewaris para nabi hadis Ibn Abbas riwayat Ibn Hibban Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al barakatu ma'a akabirikum berkah itu bersama dengan ulama besar dari kalian para ulama rabbaniyun yang mereka senantiasa mengarahkan umat ini kepada kebaikan kepada al-haq ثم صار هذا أغرب الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات namun telah terjadi perubahan ilmu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai sesuatu yang paling aneh. paling nyeleneh. Lalu kemudian yang mereka anggap sebagai ilmu dan fikih adalah bid'ah dan kesesatan. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi batil dan yang menjadi pilihan bagi mereka adalah mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Wallahul musta'an. Jadi ilmu bagi mereka yang sesungguhnya adalah bid'ah dan kesesatan. Ya. Bukan ilmu bagi mereka seorang mendalami Al-Quran, mendalami sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengamalkannya. Namun ilmu bagi mereka, dengarkan apa kata guru, apa kata Pak Yai, Jangan membantah. Dan jangan bertanya. Telan bulat-bulat. Apa saja yang disampaikan. Jadikan dirimu seperti mayit di hadapan tukang mandinya. Jadi apa saja yang diarahkan, taati. Dengarkan. Bagi mereka itulah ilmu. Lalu mereka mengajarkan bahwa ilmu itu ada dua. Ada ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir ya belajar fikih. Belajar Al-Quran, belajar sunnah. Ini diamalkan oleh ahlu zahir. Ahli syariat. Tingkatannya itu masih tingkatan syariat ada ilmu yang kedua, ilmu batin, ilmu laduni. Ilmu ini lebih afdal kata mereka. Karena ilmu zahir itu mengikuti nabi sedangkan ilmu laduni mengikuti wali. Wali lebih afdal daripada nabi. Ya. Apa itu ilmu batin? ilmu batin pada hakikatnya adalah zandaqah kekufur, kekufuran memalingkan manusia dari mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ilmu itu dengan uh, bersemedi melakukan ritual-ritual tertentu supaya nanti mendapatkan ilmu mendapatkan wangsit langsung dari Al-Khaliq jadi tidak perlu melalui orang-orang mati kalau kalian kan belajar ilmu itu dari yang mati dia menukil dari orang yang juga sudah mati dari orang yang sudah mati semua kata mereka sedangkan kami mengambil ilmu dari langsung al hayyul ladzi la yamut dari maha hidup yang tidak pernah mati dari hatinya langsung dari Allah dia menyangka itu datang dari Allah padahal itu datang dari syaitan dari iblis yang memalingkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala dianggap oleh mereka bahwa seorang itu mencapai tingkatan waliullah kalau dia memiliki uh, sesuatu yang khawarikul adat. Dia bisa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia normal. Yang mereka sebut karamat. Ahlus sunnah meyakini adanya karamah. Karamah. Hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan akan tetapi itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada siapa yang Allah kehendaki untuk menguatkan al-haq dan membela al-haq. Adapun seorang yang memiliki hal-hal yang aneh di luar kebiasaan manusia, dia bisa memasukkan api ke dalam mulutnya. Dia bisa berjalan berjalan di atas uh, pecahan kaca. Dan dia bisa menarik mobil dengan giginya. Atau hal-hal yang aneh yang lainnya. Akan tetapi tidak nampak darinya pengamalan agama Allah Subhanahu wa taala tidak berjalan di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka itu walius syaitan meskipun dia bisa berjalan di atas air ya atau terbang di atas udara namun dia adalah seorang yang dajjal bukan dari kalangan waliullah seorang disebut waliullah apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzan alladzina amanu wa kanu yattaqun Yang dimaksud wali Allah itu adalah yang bertakwa, yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang bertakwa dialah wali Allah meskipun tidak memiliki karamah. Nah. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتوف لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون Lalu kemudian ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya dan yang dipuji oleh Allah. Tidak ada yang mengucapkannya kecuali orang zindik atau orang yang gila menurut mereka. Karena menyelisihi apa yang mereka yakini. Oleh karena itu dalam pandangan mereka orang yang paling fajir pun yang melakukan berbagai macam kemaksiatan ya mereka anggap sebagai wali di Mesir itu ada seorang yang bernama Ahmad Al-Badawi yang sampai sekarang dianggap sebagai wali kuburannya dikeramatkan orang-orang datang menyembah kepadanya padahal di masa hidupnya Ahmad Al-Badawi ini orang yang fajir orang yang yang di luar kenormalan seorang manusia masuk ke dalam masjid kencing di dalam masjid lalu dianggap sebagai wali ya. bagi mereka orang yang paling nyeleneh itulah wali orang yang paling nyeleneh itulah waliullah kalaupun dia datang ke tempat-tempat maksiat tempat-tempat disko ha? ke tempat-tempat yang seorang muslim menjauhkan diri darinya kalau dia datang ke sana, lalu ada yang mengingkarinya, kata mereka itu kan penglihatan kalian. Kalian ini masih ahli syariat. Adapun yang sudah mempelajari ilmu laduni paham. Itu penglihatan kalian. Sebenarnya dia sedang beribadah di bawah Ka'bah itu. Dia sedang tawaf. La haula wa la quwata illa billah. Enggak pernah terlihat solatul jamaah Lalu dianggap bahwa dialah waliullah. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم Jadi yang mengingkari ilmu yang hak, yang memusuhi ilmu yang hak, dan membuat tulisan untuk memberikan peringatan dari ilmu yang hak dan melarang manusia darinya, dialah yang faqih. Dialah yang alim. Bermodalkan sorban. Bermodalkan penampilan. Bermodalkan pujian manusia bahwa dia adalah seorang kiai. Ini berbahaya sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan kalian ikut-ikutan dengan orang itu. Mereka itu orang-orang sesat. Ya. Mereka itu orang-orang yang mereka sebut dengan istilah wahabilah atau dengan istilah-istilah yang lain yang tujuannya adalah menjauhkan kaum muslimin dari al-haq. Allahul musta'an. Kemudian kata beliau rahimahullah al-aslul khamis. Prinsip yang kelima. Bayanullahi subhanahu li awliyaihi وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار Penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang wali-wali Allah. Ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Kalau pembahasan sebelumnya prinsip Islam untuk mengenal ilmu dan ulama dan membedakan antara ulama dengan yang menyerupakan diri mereka sebagai ulama namun mereka bukan bagian dari ulama. Nah, kepada prinsip yang kelima hendaknya kita mengetahui penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang siapa itu wali-wali Allah. Membedakan antara waliullah dengan orang-orang yang menyerupai atau menyerupakan diri dengan auliaullah dari musuh-musuh Allah, orang-orang munafik, orang-orang yang fajir, Wa yakfi fi hadha ayatun min surati Ali Imran. Dan cukuplah untuk menjadi pembeda antara aulia Allah dengan yang bukan wali-wali Allah adalah satu ayat yang disebutkan dalam surat Ali Imran yaitu firman Allah Subhanahu wa taala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah Katakanlah apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah maka ikutilah aku ikutilah Rasulullah niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti mencintai kalian ini pun harus kita pahami sehingga kita bisa membedakan yang mana yang disebut waliullah dan mana yang disebut wali asyaitan Perbedaannya adalah dalam hal takwallah. Perbedaannya adalah dalam hal ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bertakwa kepada Allah, dialah waliullah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Auliaullah itu adalah yang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Tamir rahimahullah, kullu mu'min waliullah. Setiap mukmin itu adalah wali Allah. Bukan persyaratan wali Allah seseorang harus punya uh, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Nah, akan tetapi seorang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangannya, dialah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dialah waliullah. Siapa yang tidak berjalan di atas sunnah Rasul, dia bukan dari waliullah. Ya. Jadi bukan di antara ciri-ciri wali Allah itu adalah yang kuat bersemedi. Ya. Datang ke pinggir sungai, pasang tongkat di depan, bersemedi sampai berjenggot. Nah, sampai tongkatnya jadi ular. Nah, lalu ketika berjenggot sudah jadi waliullah. Jadi wali. Salatnya kapan ya? Salatnya kapan? Nah, berarti kan nggak sholat nongkrong terus, tinggal di situ. Nah, katanya Al-Ghazali bahwa seorang ingin mendapatkan ilmu, ya datang ke gua-gua, bersemedi, berkhalwat. Nah, di saat itulah dia akan mendapatkan ilmu. Ilmu apa yang didapatkan dengan menjauhi para ulama? Ilmu apa yang dipelajari ketika seorang tidak belajar Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal ilmu bitta'allum? Ilmu itu bisa diraih dengan belajar. Bukan dengan bersemedi, datang ke tempat-tempat tertentu, menyepi, tiba-tiba datang orang berjubah putih. Kamu minta apa? Hmm atau mencari malam Lailatul Qadar dengan naik ke ke atas masjid, ke atap masjid. Ada pemaham sebagian demikian. Jadi bukan etikaf tapi naik ke atas masjid di malam hari, nunggu lihat-lihat bintang. Siapa tahu nanti ada yang datang ha, ah, seorang bercahaya putih. Lalu mengatakan kepada yang kamu ingin apa? Saya ingin hafal Quran, hafal hadis. Besoknya jadi penghafal Quran, penghafal hadis. Nah, ini orang sedang berkhayal. Ya. Sedang berkhayal, tapi tidak punya usaha untuk mendapatkan ilmu. Dia pengennya yang instan, langsung jadi alim. Tidak ingin melelah diri, memelah, melelahkan diri untuk belajar akhirnya yang didapatkan adalah kesesatan. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Seorang ingin menjadi wali Allah bertakwa kepada Allah. Seorang menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kata Al Hasan Al Basri rahimahullah, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahum Allah bihadhihi al Ada sebagian kaum menyangka bahwa mereka cinta kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah perkataan Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah. Beliau mengatakan alamatu hubbillah hubbul Qur'an وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة حب النبي حب السنة وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبي وحب السنة حب الآخرة وعلامة حب الآخرة أن يحب نفسه وعلامة حب نفسه أن يبغض الدنيا وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا الزاد والراحلة tanda seorang cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Qur'an membaca Al-Qur'an mengkaji Al-Qur'anul Karim tanda seorang cinta kepada Al-Qur'an cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda seorang cinta kepada Nabi cinta kepada sunnahnya tanda seorang cinta kepada Allah kepada Al-Qur'an kepada sunnah kepada Nabi adalah cinta kepada akhirah. Tanda seorang cinta kepada akhirah adalah dia mencintai dirinya. Seorang yang cinta kepada dirinya tentu dia berusaha untuk mencari hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dalam kehidupan dunia dan akhirah. Dan tanda seorang cinta kepada dirinya, dia benci kepada kehidupan dunia. Dan tanda seorang benci kepada kehidupan dunia, dia tidak mengambil bagian dari dunia ini kecuali untuk perbekalannya menuju akhirah. Ucapan yang sangat indah dari Salim bin Abdullah rahimahullah taala. Wa ayatun fi suratil Maidah, demikian pula ayat dalam suratul Maidah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbu yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang beriman, siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Jadi yang diinginkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah bagaimana cara kita sebagai hamba Allah dicintai Allah. Tidak cukup kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah namun Allah tidak cinta kepada kita tidak berarti. Kata para ulama salaf, "Laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba." Bukan yang dikehendaki engkau mengaku cinta kepada Allah. Namun yang diinginkan adalah engkau dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya wa ayatun fi Yunus wa hiya Demikian pula satu ayat dalam surah Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka. Yaitu pada saat mereka meninggal. Tidak takut dengan apa yang akan mereka hadapi dan tidak pula bersedih dari apa yang mereka tinggalkan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم lalu kondisi berubah perkaranya menjadi orang-orang yang mayoritas mereka menyandarkan diri mereka kepada ilmu mereka yang menisbahkan diri mereka sebagai ulama dan mereka menganggap bahwa merekalah yang membimbing manusia, merekalah yang memelihara syariat. Mereka menganggap bahwa yang namanya wali syaratnya adalah harus meninggalkan untuk mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti Rasul maka bukan wali. Maka bukan wali. Jadi menempuh jalan sendiri, mempelajari ilmu bukan ilmu syariat, ilmu laduni. Ya, mendalam ilmu kebatinan. Sehingga kalau dia sampai kepada tingkatan hakikah ya, tingkatan ma'rifat Ya ini ketika seorang telah menjadi seorang zindik, seorang yang kafir meninggalkan syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di saat itulah mereka dianggap sebagai wali tidak sholat tidak lagi berpuasa ya bahkan menyangka bahwa telah terjadi proses penyatuan antara Allah dengan makhluknya ikhtalata allahud bin nasud jadi ter terjadi proses penyatuan wahdatul wujud nah, kalau sampai kepada tingkatan itu keyakinan tersebut maka dialah wali yang sebenarnya kalau sampai kepada tingkatan al-hululiyah al-ittihadiyah maka di saat itulah seorang dianggap sebagai wali nah dialah Tuhan Tuhanlah dia seperti yang dikatakan oleh Ibnu Arabi wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna waliyadzubillah tidaklah anjing dan babi melainkan itu adalah ilah sesembahan kita sampai seperti itu ya itu yang dianggap sebagai alim itulah yang dianggap sebagai wali yang sudah mencapai tingkatan ma'rifat apabila mereka meninggalkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya si Aqil Siraj Ad-Dajjal kalau seandainya saya hidup di zaman zaman Syekh Siti Jenar saya akan menjadi tim advokatnya untuk membelanya ya pembela keyakinan wahdatul wujud لا حول ولا قوة إلا بالله. billah. Wala budda min tarkil jihad. Di antara syarat menjadi wali, meninggalkan jihad. Faman jahada falisa minhum. Siapa yang berjihad, maka bukan termasuk dari wali. Wala budda min tarkil iman wa taqwa. Harus meninggalkan iman, harus meninggalkan takwa Allah. Faman ta'ahada bil imani wa taqwa falisa minhum. Siapa yang tetap berjalan di atas iman dan takwa, maka bukan dari wali. Ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabb kami, kami mohon kepadamu ampunan dan keselamatan. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Jadi berbalik keadaan. Seorang yang berpegang teguh di atas Alkitab was sunnah justru dianggap sebagai seorang zindiq. Seorang yang majnun. Mereka yang berjalan di atas penyimpangan, di atas jalan syaitan, di atas jalan iblis dianggap sebagai waliullah. Wallahu musta'an. Lalu beliau berkata al-aslus sadis. Prinsip yang keenam dan ini prinsip yang terakhir. Raddu syubhah allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'an was sunnah wa ittiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifa. وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق Kata beliau, membantah syubuhat yang diletakkan oleh syaitan. Untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Lalu mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu. Yang menjauhkan seorang dari agamanya dengan berbagai macam jenisnya. Yaitu pernyataan mereka bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang bisa mengetahuinya. Kecuali seorang mujtahid mutlak dan seorang mujtahid huwal mausufu bi wa dan yang namanya seorang mujtahid itu yang memiliki sifat demikian dan demikian awsafan la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakrin wa Umar dengan sifat-sifat yang mungkin saja syarat-syarat untuk menjadi mujtahid itu tidak diketemukan secara sempurna bahkan terhadap Abu Bakar dan Umar. Apalagi terhadap orang yang menyebutkan itu jelas nggak nggak masuk sudah. Terhadap Abu Bakar dan Umar syarat-syarat yang mereka sebutkan untuk menjadi seorang mujtahid itu tidak masuk. Abu Bakar dan Umar. Apalagi mereka. Ya. Jadi mereka tujuannya adalah ingin menjauhkan kaum muslimin dari mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan, "Oh, kamu jangan sembarangan loh belajar Quran dan sunnah. Susah loh itu." Hati-hati belajar bahasa Arab. Jadi orang ditakut-takuti untuk mempelajari al-haq. Jangan sembarangan. gampang itu belajar bahasa Arab. Apalagi pelajaran sorof bisa saraf kamu. Hah? Kalau belajar ilmu saraf, saraf kamu. Ya, karena kamu bodoh. Kamu jahil, tidak belajar. Lalu kamu menuduh orang kalau mempelajari bahasa Arab itu sulit. Padahal begitu mudahnya, Alhamdulillah. Ya. Tidak ada yang sulit kalau seorang mau belajar. Jangan sembarangan pelajari Al-Quran, belajar tafsir Quran. Ya. Tidak sembarang itu orang memahami Al-Quran. Ustadzmu itu apakah dia mujtahid? Belum sampai pada tingkatan istihad. Jangan sembarangan. Jadi dibikin orang itu takut untuk belajar Quran. Untuk belajar sunnah. Lalu gimana cara beragama? Pokoknya terima apa yang dikatakan oleh Pak Yahimu. Apa kata Pak Kiai? Terima. Hah? terima saja. Jadikan dirimu itu seperti orang yang duduk di bawah pohon, yang tidak mengambil buahnya kecuali setelah buah itu jatuh sendiri. Ya kalau jatuhnya bonyok, busuk, yang tidak bermanfaat. Ma'asyirul ikhwah rahimakumullah disebutkan dalam hasyatus sawi hasyatus sawi Sawi mengatakan bahwa beriman dengan zawahirul Quran kufrun beriman tentang yang zahir dari Al-Quran Karim itu adalah kekufuran jadi zahirnya Quran itu kufur kata mereka jadi mengilmu Quran itu ada dua cara. Ada yang zahir, ada yang batin. Zahirnya kufur. Lalu batinnya apa? Hah? Seperti Al-Hallaj. Seperti Ibn Arabi. Seorang dibuat jauh dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah. Yang berhak memahami itu adalah mustahik mutlak. Lalu disebutkan syarat mustahik mutlak. Itu tidak gampang jadi mujtahid mutlak. Dia harus hafal Al-Quran. Dia harus hafal puluhan ribu hadis. Ya sudah, tidak ada yang termasuk sudah dari para ulama. Bahkan kepada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab tidak termasuk dalam syarat itu. Apalagi para ulama yang lain. Apalagi kamu yang mengatakan itu. Berarti apa? Ya sudah, akhirnya Al-Quran dan Sunnah tidak dipelajari. Itu keinginan mereka. Subhanallah, padahal mempelajari Al-Qur'an demikian mudah, iya kan? Ma ja'ala 'alaikum dini min haraj. Allah tidak pernah bersulit bagi kalian di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan bukan kesulitan. Siapa saja bisa mentadaburi Al-Quran. Afala itadabbaruna Al-Quran. Am ala qulubin akfaluha. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Atau hati-hati mereka telah terkunci. Terbelenggu. Tergembok. Tidak lagi mampu untuk menerima hidayah. Al-Imam Muhammad Alamin al-Shinqiti rahimahullah. Dalam kitabnya Duwa'ul Bayan. Panjang sekali menjelaskan tentang hal ini dalam menafsirkan firman Allah afala yatadabbarun al-Quran membantah orang-orang yang mengatakan bahwa zahir Al-Quran itu adalah kekufuran فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه apabila seorang belum mencapai tingkatan mujtahid maka hendaknya dia berpaling dari keduanya Al-Quran dan Sunnah wajib tidak diragukan dan tidak ada problem. Wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindiq wa imma majnun. Barang siapa yang mencari hidayah dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia tertuduh dianggap sebagai zindiq atau sebagai orang yang majnun, orang gila. Li ajli su'ubati fahmihima karena sulitnya memahami keduanya. Fa subhanallah. Maha suci Allah wa bihamdih كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى ya. berapa banyak firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jal menerangkan menjelaskan baik secara syar'i demikian pula secara qadar secara kenyataan Allah subhanahu wa ta'ala membantah syubuhat yang terlaknat ini dari berbagai sisinya balagat ila haddid daruriyatil ammah yang sampai kepada tingkatan ad-daruriyat. Ya, ini sesuatu yang sifatnya uh, sesuatu yang ad-darurah, sesuatu yang pasti diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Kewajiban mempelajari Al-Quran Sunnah. Begitu banyak firman Allah memerintahkan untuk mentadaburi Al-Quran. Fahal min mudakir. Demikian pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa allama. Yang terbaik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran Karim. Hal yang mudah, Alhamdulillah. Nah, bukanlah satu hal yang sulit. Jadi, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ilmu itu ilmu ada beberapa macam. Ada ilmu yang bisa difahami oleh siapa saja, bahkan orang-orang awam sekalipun. Tentang masalah tauhid, tentang masalah menegakkan salat, tentang masalah puasa dan yang lainnya. Ada ilmu yang kedua yang tidak semua orang mengetahuinya. Mengetahuinya adalah al-ulama perkara-perkara yang lebih lebih uh, spesifik, lebih halus. Ya. Hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan permasalahan istihad, istimbal yang perlu dijawab dengan kaidah-kaidah yang mengetahui adalah dari kalangan para ulama yang mengerti makna dari Al-Quran, mengerti makna dari Sunnah, memahami ahkam syariah, memahami kawaid fiqhiyah, ilmu usul, wa ilmu mustalah secara umum yang mampu memberi jawaban yang mayoritas kaum muslimin tidak mengetahui dari kalangan awam. Ada pula ilmu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala dari ilmu ghaib yang kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itulah yang kita imani yang tidak diberitakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya maka kita tidak diperbolehkan untuk berbicara membahas ya, ilmu tentang sifatullah Subhanahu wa taala ilmu tentang perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla yang ini kaitannya dengan ilmu ghaib. Ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Walakin aktsara nasi la ya'lamun akan tetapi banyak dari manusia yang tidak mengetahui. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Dan sungguh telah wajib ketetapan dari Allah terhadap kebanyakan mereka, yakni azab. Disebabkan karena mereka tidak beriman inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqan fahum muqmahun sesungguhnya kami telah menjadikan di leher-leher mereka belenggu sampai ke uh, mereka sampai ke, ke dagu mereka dalam keadaan mereka mukmahun yakni mengangkat kepala mereka mereka tidak mampu menurunkan yang dimaksud di sini permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ini enggan untuk beriman. Enggan untuk tunduk kepada keimanan, berpaling kepada kebenaran yang disampaikan pada mereka. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la Kami jadikan di hadapan di belakang mereka penutup yang menyebabkan mereka tidak mampu melihat kebenaran. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka engkau peringatkan mereka atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Innama tunziru man ittaba'a wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya yang engkau beri peringatan adalah mereka yang mengikuti az-zikr, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beritakan kabar gembira kepada mereka mendapatkan ampunan dan ajrin karim balasan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala akhiruhu walhamdulillah rabbil alamin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin dan saya mohon maaf apabila apa eh, agak cepat di pembahasan-pembahasan akhir ini karena memang di sudah diperingatkan ya sama panitia kajian sampai jam 2 ini sudah lewat karena sudah lewat berarti tidak ada pertanyaan Hah? tapi ini banyak sekali pertanyaan sampai jam berapa mana panitianya nih Pak Ustaz, apakah Abdul Hadi termasuk ulama Abdul Hadi yang mana ini? Hah? Abdul Hadi banyak ini Abdul Hadi. Mungkin maksudnya yang disebut Al-Umairi. Ini yang disebut oleh oleh para ulama ya menggunakan permisalan atau ungkapan yang disebutkan oleh Syekh Ubaid syuyukhul faj'ah syekh yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Memang termasuk ke pandaian dan kemahiran sebagian orang Indonesia ini pandai mencetak masyayikh. Sebelumnya tidak dikenal, setelah ke Indonesia pulang jadi terkenal. Ya, sebelumnya tidak dikenal. Nasyan mansiya tapi setelah datang dari Indonesia, lalu ada para pendukungnya memuji-mujinya, masya Allah muhaddis, masya Allah doktor. Mereka sebarkan doktor, lalu diingkari oleh Umairi sendiri. Saya bukan doktor, Asyara al-ikhwa Yang wajib bagi kita kembali kepada ulama. Adanya penulisan-penulisan tazkiyah itu bukan rekomendasi bahwa dia seorang alim ulama, bukan. Apalagi untuk membahas permasalahan-permasalahan kekinian yang butuh jawaban dari para ulama kibar. Ya. Dia seakan-akan mengerti kondisi Indonesia. Masya Allah. Ya. Dengan bangganya dia menerangkan itu. Ketika dia menjelaskan pertemuannya dengan Syekh Rabi. Hafizahullah. Siapa yang mendengarkan penjelasan Umairi. Itu Syekh Rabi kayak nggak punya hujah sama sekali. Ya. Penjelasannya dia. Seakan-akan Syekh Rabi tidak punya hujah Nah, terkunci dengan hujah-hujah yang disampaikan oleh Umair. Allah musta'an. Ini musibah. Ya. Dalam keadaan yang telah datang kepada kita dan mendengarkan berbagai macam kondisi yang terjadi di Indonesia ini para ulama sebelumnya. Nah, Syekh Abdullah Al-Bukhari berapa kali datang ke Indonesia sebelum dia? tidak teranggap Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali yang terus mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia tidak teranggap Hah? Syekh Muhammad bin Hadi yang mengatakan Ammadul Quran faqadin qata'at qarnahu mundu zaman ada bentur sudah terpotong tanduknya dari dulu. Ini tidak teranggap. Adapun Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala yang mengetahui kondisi yang ada di Indonesia bahkan setiap beliau datang selalu saja dihadapkan dengan berbagai perselisihan-perselisihan datang lagi dua orang bertikai yang ini dengan kelompok ini juga dengan kelompoknya datang dihadapkan di hadapan Syekh Abdullah Al-Bukhari benar-benar beliau mengetahui Nah. Beliau mengatakan, adapun fitnah tentang Dzulkarnain tidak akan ada habisnya. Kenapa? Li'annahu gini nih, tangannya gini. Ya. Karena begini. Tanduknya dua gitu. Ya. Kalau satu patah kan masih ada yang lainnya. Asyik Rabi tidak terangkap. Ya. Ucapan beliau tidak teranggap. Dari sejak awal fitnah yang terjadi di Indonesia ini, bahkan bahkan sebelumnya, iya kan? Masa-masa jihad, sebelum masa jihad pun terus Syekh Rabi mengikuti perkembangan ada di Indonesia ini. Tidak teranggap. Hanya karena beliau nggak datang ke Indonesia, Lalu kamu orang yang kemarin sore datang ke Indonesia paling mengerti tentang kondisi Indonesia. Seakan-akan dia paling mengerti tentang Zulkarnain. Seakan-akan dia paling mengerti tentang madrasahnya Grenjing. Tidak ada mukhalafah sama sekali. Masya Allah. Di masyarakat rahimakumullah. Ya. Bahkan turut campur bukan hanya dalam dalam fitnah di Indonesia, fitnah di Yaman pun menisbahkan kepada Syekh Rabi' zuran wa buhtanan menuduh bahwa Syekh Rabi membolehkan seorang tanazul anil usul mengalah dalam perkara-perkara prinsip lalu disamakan ucapan Syekh Rabi itu dengan Muhammad al-Imam yang yang menandatangani perjanjian dengan Abdul Malik al-Houthi yang di dalamnya berisi perjanjian Rabbuna wahid wa dinuna wahid wa aduna wahid muslimun wa in ikhtalafna fil usul fil, fil furu' fil masail al furu' atau seperti yang disebutkan. Rob kita sama, agama kita sama, musuh kita sama. Musuhnya Syiah Para sahabat. Kalau diyakini oleh Muhammad al-Imam ini kufur. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Meskipun kita berselisih dalam perkara-perkara cabang, furu', fil masail al Apakah seperti itu? Ya. Ditandatangani oleh Muhammad al-Imam yang di dalamnya terdapat kekufuran, kebatilan. Lalu disamakan dengan perkataan Syekh Rabi ketika beliau membahas tentang Sulhul Hudaybiyah. Dianggap sama. Padahal dalam kejadian Sulhul Hudaybiyah tidak ada tanazul anil usul. Hah? berpindah dari sesuatu yang afdal menjadi sesuatu yang mubah. Ketika ditulis Bismillahirrahmanirrahim, Suhail bin Amr yang menjadi perwakilan kaum musyrikin mengatakan siapa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya. Kami tidak mengenalnya. Tulis bismikallahumma. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalah, tulis bismikallahumma. Pada ucapan bismikallahumma ada kata nazul anil usul seorang mengalah dalam perkara usul, yakni terjatuh dalam kekufuran dalam keadaan Rasulullah mengalah? Tidaklah. Bismikallahumma diperbolehkan, iya kan? Ketika disebut Muhammadun Rasulullah. Nah, Suhail bin Amr tidak rela. Nah, kalau seandainya engkau Rasulullah, dari dulu kami akan mengikutimu. Nah, jangan tulis Muhammad Rasulullah. Mengalah lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis Muhammad Ibn Abdullah. Bolehkah menulis Muhammad bin Abdullah? Tidak jadi masalah. Tidak ada kekufuran dalam sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Bahkan disitulah kemenangan kaum muslimin. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, "Innakum ta'udduna al-fatha fatha Makkah wa innama kunna na'udul al-fatha sulh al-Hudaybiyah." Al-Hudaybiyah. Kalian menganggap kemenangan itu ada dalam peristiwa Fathu Makkah. Memang benar itu kemenangan. Namun kami menganggap fatah yang sebenarnya itu adalah dalam peristiwa Al-Hudaybiyah. Karena dalam peristiwa Hudaybiyah itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fathan mubina." Ila akhir ayat. Lalu Al-Umairi ingin menyamakan perkataan Syekh Rabi' ya dengan apa? Dengan perjanjian Fasiqah Muhammad al-Imam. Ini menunjukkan kejahilan. Masya Allah. Masya Allah jam 2 lewat. Sampai di sini insyaallah ya. Eh, pertanyaan yang tersisa antum tanyakan kepada para ustadz yang lain. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته